Selamat pagi Pak Sefem Ya pagi Silahkan Ibu Ya kalau ya kalau uang pribadinya pasti bisa hemat Tapi uang negara ya antar dulu deh Itulah opini saya Oke okay, terima kasih Selamat pagi Pak Sefem Pagi Bu Silahkan Pak Zainal Ini Bu Saya amat deh kalau pemerintah punya acara memang selalu nggak nggak bisa murah karena itu lingkungan pemerintahan sendiri itu selalu ngambil untung jadi kalau punya proyek apa aja itu ling, lingkungannya yang paling dekat dengan kekuatan itu ngambil untung jadi nggak ada jiwa membangun bangsa ya dia bekerja adanya jiwanya membangun kotak dia biar kebal nanti kalau pemilu udah punya modal pikirannya begitu doang itu penguasa sekarang gitu Selamat pagi dia dari kacamata manapun harusnya bisa lebih hemat walaupun karena itu adalah istana negara ya harus tetap bagus tapi harus ada upaya demonstrasikan upaya penghematan makanya ini pelajaran buat kita semua ini kalau pilih pimpinan jangan yang mencari kekuasaan karena kekuasaan cenderung korup harus cari yang mau melayani terima kasih ya Pak Yofi Selamat pagi. Silakan, Mbak. Iya. Saya eh, sih mau kasih opini begini, Mbak. Uh, sebenarnya biaya itu relatif ya. Saya nggak tahu itu mungkin besar. Kalau kita ini kan cuma hanya nebak-nebak aja 8 miliar. Itu besar atau kecil kita nggak tahu. Tapi yang jelas harus transparan lah. Ini kan sudah kejadian baru kita mau bicarakan. Harusnya sebelum dilakukan upacara 17 peringatan 17 itu harus transparan berapa biaya yang akan dikeluarkan kemudian diaudit terlebih dahulu artinya fungsi badan pengawas dalam hal ini berarti kan badan BPK ya untuk pengawasan kemudian DPR juga harus ketahui berapa biaya yang dikeluarkan itu yang paling penting kita nggak bisa bilang sekarang 8 miliar itu besar atau kecil gitu kita belum tahu harus ada, harus ada audit yang jelas gitu itu aja saya kira terima kasih ya. 633-9160 selamat pagi Pak Safa Pagi. Ya, dengan Bapak? Hari. Silahkan Pak.、Uh, eh, kaget saya. bapak miliar itu besar ya bagi saya. Mungkin bagi sebagian besar rakyat Indonesia besar sekali. Bagi saya juga besar sekali. Eh, saya cuma pengen tahu aja fungsi pengawasan dari DPR itu masih ada nggak sih sekarang? Karena dari kayaknya bagian DPR juga udah bagian dari itu ya karena yang tertangkap-tertangkap itu kan kasusnya tuh eh, DPR tuh bagian dari eh, eksekutif karena dia mau ngalipong sama eksekutif yang sudah ketangkap ya jadi mau dibawa kemana gitu loh negara kita ini mungkin eh, sebaiknya mungkin ditanyakan ke presiden aja wajar nggak sih harga kayak gitu terima kasih Pak tunggu selamat pagi Silahkan Di RT saya Itu kalau perayaan 9 Agustus Benderanya sejak 10 tahun yang lalu itu sama eh, Memanjang dan sebagainya Nah jadi yang saya maksud ini begini Kalau kita menghemat Seperti di RT saya itu Bendera 10 tahun lalu masih bisa dipakai Jadi karena halnya sudah berulang dari sejak kita merdeka Jadi saya kira Eh, terlalu mengada-ada kalau setiap tahun anggaran ada anggaran biaya untuk uh, perayaan 17 Agustus. Jadi saya kira semuanya bisa dirubah karena perayaan ini sudah sejak tahun 46 kemarin dimulai hingga hari ini. Begitu terima kasih Pak. Ya Pak Tono. Ya, Bu kita. Ya silahkan Pak. Ya, saya, saya melihatnya begini ya dari perayaannya 17 Agustus ini nah, secara seremonial ini bagi bangsa dan negara kita itu eh, perlu dirayakan setiap tahun karena ini membangkitkan nasionalisme terus dan ini pas tahun sekali jadi kita melihat fungsi dari perayaan ini adalah sangat baik untuk bangsa dan negara terutama rakyatnya begitu yang beraneka ragam dan sebagainya ini perlu eh, kita terus Eh, apa namanya tumbuh kembangkan dalam saya eh, ini cuma sebab kami kalau bicara biayanya 8 miliar kita punya eh, ribuan triliun kita pernah punya apa namanya uh, biaya pembangunan itu juga cukup tinggi jadi kalau hanya sekedar katanya tidak rasa fungsinya itu bagus buat bangsa dan negara perayaan juga bagus semangat ya Pak Leo selamat siang Pak Ali Oh Pak Ali silakan Pak Ali Ya kalau saya dengar begini sih Sewa kamera sampai 1,1 mil itu kamera kayak apa gitu ya Jadi sih saya lebih percaya ini banyak makamnya nih Pak Terima kasih Terima kasih Pak Ali 6 339160 Selamat siang, telepon berikut ya Bapak Hartono, selamat siang Selamat siang Bu, kalau lihat angkanya sih ya jelas nggak masuk akal ya masuk akal itu paling bongkar pasang gitu ya ya aja kali ya, kalau kamera mah mana ada segitu Para vision saya juga nggak segitu Bu Kita kamera untuk ini nggak segitu soalnya Itu aja Bu Terima kasih Pak Hartono Selamat siang Siang Bu Ya, dengan Bapak? Dedi Pak Dedi silahkan Kayaknya ya gede makapnya tuh Bu Hmm. Ya gitu aja Bu Baik terima kasih Pak Deddy Pak Chandra, selamat siang. Selamat siang. Iya, komentarnya Pak. Benar-benar maaf yang luar biasa Bu. Pak FM, masukin surat aja ke KPK. Terima kasih. Terima kasih Pak Chandra. Pak Jaya, selamat siang. Selamat siang. Komentarnya. Baik Bu, ini mencerminkan bahwa eh, pemerintahan kita tidak bisa berhemat bukannya apakah bisa dihemat ya karena memang semua tahu angka tersebut pasti di luar kewajaran gitu jadi memang kita bisa pilih sendiri nanti di pemilihan berikutnya lebih selektif lagi untuk pemilihan berikutnya terima kasih baik terima kasih Pak Jaya